Empat patokan penting yang harus diketahui oleh seorang muslim untuk bisa mengetahui dengan benar antara prinsip tauhid dan prinsip syirik. Telah kita lalui tiga kaidah. Sudah kita lalui tiga kawaid dari empat kawaid yang ada. Maka pada kesempatan siang hari ini, Barakallahu Fikum, kita masuk Al-Qa'idah Ar-Rabi'atu. Kaidah yang keempat. Di antara kaidah yang keempat, qala muallif berkata muallif rahimahullah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin di antara kaidah yang keempat bahwa orang musyrik di zaman kita zamannya Syekh bahwa orang musyrik orang yang berbuat kesyirikan fi zamanina pada zaman kita zamannya beliau aghladu syirkan minal awwalin itu kesyirikannya lebih parah lebih berat itu kesyirikannya lebih berat minal awwalin dibandingkan orang musyrik terdahulu. Hmm. Kenapa kasus kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah kalau dibandingkan praktek kesyirikan yang dilakukan orang musyrikin zaman dulu. Nah, orang-orang zaman jahiliyah dulu. Alasannya, hmm, alasannya ialah li'anna al-awwalin yusyrikun birraha dikarenakan orang-orang musyrikin jahiliyah yang awal mereka melakukan kesyirikan firroho pada saat diberi kelonggaran pada saat diberi kemudahan. Wa yukhlisuna fisiddah. Dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan mereka yukhlisun mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Fisiddah pada saat kondisi sulit, ya, sempit, susah. Ya. Kalau mereka sedang ditimpa kesempitan, kesulitan, mereka berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tidak berdoa kepada Ya Hubal, Ya Lata, Ya Uzza. Tidak. Tapi langsung, Ya Allah. Gitu. Ini praktek kesirikan di generasi zaman jahiliyah yang awal dulu. Wa musriku zamanina. Coba bandingkan. Supaya kita tahu lebih jelek mana sih? Zaman dulu atau zaman sekarang ini? Kata Syekh. Wa musriku zamanina. Dan orang musrik zaman kita. Zamannya Syekh rahimahullah. Dan orang musyrik. Artinya orang musyrik. Orang yang mempraktekkan kesyirikan di zaman kita. Sirkuhum daimun. Praktek kesyirikannya terus menerus. Maksudnya terus menerus. Daimun mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, daimun, terus menerus. Maksudnya terus menerus. Firraqai wasyiddati. Baik dalam kondisi rokok diberi kelonggaran, kemudahan, wasyiddah dan pada saat kondisi sempit, sulit, susah. Ya. Ini ucapan Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Saya ulangi biar genah, biar jelas, tidak samar ucapan rahimahullah kaidah ini. Ini penting para hadirin ana zaman zamanina bahwa orang musrik pada zaman kita samanya Syekh rahimahullah aghladu syirkan lebih parah kesyirikannya minal awalin dibandingkan kesyirikan orang jahiliyah yang dulu kenapa Fainal awalina yusyrikuna firraha wa yukhlisuna syiddah. Karena orang musrik zaman jahiliyah mereka berbuat syirik pada saat roho diberi kelonggaran, kemudahan. Dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Fisidah di saat sempit, sulit, kecepit. Ya. Mereka ikhlas ya Allah, ya Allah. Gitu. Yang dipanggil hanya Allah. Bukan ya Lata, ya Uzza. Wa musriku zamanina dan orang musyrik zaman kita. Zamannya syekh. Syirkuhum daim. Praktek kesyirikannya terus menerus. Maksudnya terus menerus firroha wasyiddah dalam kondisi rokok diberi kelonggaran, kemudahan dan dalam kondisi sempit sulit. Ini kaidah keempat. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk dites. Biar tidak ngantuk. Ada yang ngantuk tidak? ada yang ngantuk? Ada? Antum yang paling depan yang tidak ngantuk. <laughs> Kalau yang ngantuk bisa menjawab berarti yang tidak ngantuk lebih bisa menjawab. Ya Panda? <laughs> Ayo antum jawab. Nah, panitia. Tidak hmm. ngantuk insya Allah. Hmm. Apa tadi kaidahnya? Terus? Berarti lebih parah dibandingkan zaman dulu, betul. Jadi sisi perbedaannya sama-sama terjatuh perbuatan syirik, cuman bedanya orang jahiliyah masih mending. Eh. masih mending tapi syirik. <laughs> Maksudnya masih mending, masih bisa ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Mung baik hanya saat kondisi apa? Terjepit. Next kepepet, terjepit langsung. Ya Allah, gitu. Tapi kalau orang zaman sekarang, zamannya siapa? Safe Syekhul Islam. Kebanyakan orang yang terjatuh kepada kesyirikan justru terus menerus. Lagi susah datang ke gunung Serandil. Yang dipanggil siapa? Nyiloro Kidul, Nyiloro Kidul, Nyiloro Kidul. Sesajen diberikan istighosah dilakukan, iktikaf dilakoni. Di mana itu? Di tempat-tempat mempraktekkan kesyirikan ketika lagi susah. Begitu sukses. Nah, gimana kalau sukses? Nah, masih rumahnya, pintunya dikasih tolak bala. Ya Banda. Terus apa lagi? Setiap Jumat apa? Kliwon. Nah, Istighosa, manggil nyiloro kidul. Ini berarti saat lagi susah ya mempraktekkan kesyirikan, lagi punya keuntungan, keberuntungan dunia juga tetap mempraktekan kesyirikan. Zaman kapan itu? Hah? Dulu apa sekarang? <laughs> Barakallahu Sekarang dalilnya. Karena kaidah harus pakai dalil. Kaidahnya adalah ayat yang dipakai adalah wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah taala. Surat Al-Ankabut 65. Al-Ankabut 65. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين Faida rokibu maka apabila mereka naik, Rocky pun naik. Apa yang mereka naiki? Fil fulki. Di atas kapal. Apabila mereka orang musyrik jahiliyah naik kapal, da'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Berdoa hanya kepada Allah mengikhlaskan amalannya. Falamma najjahum maka tak kala mereka selamat ilal bari sampai di daratan. Apabila mereka naik kapal berdoa kepada Allah saja ikhlas. Ya Allah. Namun tak kala mereka selamat ilal bar sampai di daratan. Kapal melabuh, mereka turun dengan selamat. Sukses dagangannya. Maka kemudian idahum yusyrikun. Nah, baru tiba-tiba mereka berbuat syirik. Al-Ankabut 65. Jelas makna ayatnya? Hmm. Apa yang bisa diambil faidah? Kalau orang jahiliyah naik kapal, doanya ikhlas. Apalagi kalau kapalnya diterpa oleh apa? E, ombak besar, angin kenceng. Dongane lebih apa mending? Hah? Dongane lebih serius ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Karena kanan kiri laut. Dia sadar yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Itu contoh dalam ayat yang lain bin genah. Syekh cuma bawakan satu ayat. Al-Ankabut 65. Dalam surat yang lain lebih tegas. Surat Luqman 32. Ditambah di situ dalam kitab sebagai faidah. Hmm, hmm, itu tidak ada ya. Dalam surat Luqman ayat 32 Allah katakan wa idza ghasyahum maujun kadzulali Da'ullaha mukhlisina lahuddin. Nah. Maka apabila khosyahum menutup mereka. Maujun gelombang. Kaldulal seperti awan. Awan hitam menggumpal. Menutup mereka. Gimana tuh lagi naik kapal tiba-tiba ada gelombang besar kayak gunung menutup antum. Kira-kira doanya mempeng apa enggak? Eh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan begitu. Da'wullaha mukhlisina lahudin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Lihat. Mereka orang musyrik berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Itu ketika lagi susah doanya mempeng ikhlas hanya kepada Allah falamma najahum ilal barri maka tak kala Allah selamatkan mereka sampai di daratan faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kuffu kullu kaf khattarin kafur namun setelah Allah selamatkan di antara mereka, maka di antara mereka muktasid. Dan tidaklah menentang ayat-ayat kami, kecuali setiap penentang lagi orang yang kafur. Surat Al-Luqman 32 lebih menegaskan lagi mereka bisa ikhlas ketika naik di atas kapal terkhusus ketika di depan kanan, kiri, depan, belakangnya ada gelombang seperti tadi. Awan yang menggumpal. Mereka takut ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Dalam eh, surat yang lain nah, supaya melengkapi melengkapi satu ayat dengan ayat yang lain jadi ketika mereka doa ikhlas di atas kapal bukan eh, dalam kondisi biasa-biasa saja rupanya, tapi tak kala ada gelombang. Mereka ikhlas. Dalam surat yang lain, surat Yunus ayat 22 23. Allah berfirman hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan lihat di sini lebih rinci lagi sehingga apabila kalian di atas kapal fil Sehingga apabila kalian berada di atas kapal wajaraina bihim birihim thayyibah dan kami jalankan nah, kami jalankan kapal tersebut dengan angin yang baik kapal berlayar eh, layar dikembangkan ke atas angin bertiup dengan baik kapan kapal pun berlaju menuju arah yang diinginkan nah, gitu ya wafarihu dan mereka pun bergembira biha dengannya ya untuk mau ke arah barat Begitu angin bertiup ke barat, layar dikembangkan ke atas, berjalanlah kapal dengan baik. Zaman dulu belum pakai apa namanya? E, kapal pakai apa? Solar atau pakai bensin? Eh, solar ya? Solar mungkin. Zaman dulu belum pakai solar, pakainya layar, Hmm, gitu. Layar di atas naik angin ditiup, meniup, jalan. Nah, luar biasa. Itu adalah bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah kapal bisa berjalan di atas laut. Ya, dengan angin. Juga sifat air laut itu tidak mudah sesuatu apa namanya? tenggelam. Nah, ya, Iya. Ada yang nyoba. Karena ngapa banyu laut itu barang di atasnya kok tidak mudah apa? Kerem, kepambang. Dicoba, dibandingkan air tawar. Ini sih cuman teori ya. Ternyata air tawar, air laut dibandingkan, dibedakan. Ternyata sifat air laut itu bisa apa namanya menjadikan barang di atas itu terapung gitu. ya itu katanya teori katanya tapi yang jelas itu semua kehendak Allah dan takdir Allah kemampuan Allah barakallahu dan air laut yang asin itu adalah kekuasaan Allah dan Allah jadikan air itu asin sebagai rahmat bagi kita bisa untuk dibikin apa garam dan kita waksa Indonesia perlu mawas diri hari-hari ini jadi cerita laut ini untuk introspeksi lah ya mawas diri Kenapa beberapa hari ini garam itu susah ya. susah naik 100 yang tadinya 500 sekarang 1500 Pak garam naik ketika ditanya kenapa sih Pak kok garam mundak dhuwur temen <laughs> bikin garam sekarang susah lah mok air sudah asin ya. Kalau mau ambil airnya untuk bumbu kan gitu ya. Tapi tidak diproses jadi garam. Sekarang susah. Hingga naik. Masalah negara kita negara laut. Banyak laut kok garam sampai apa? Susah. Ini perlu kita mawas diri mohon kepada Allah Ta'ala penjagaan terhadap bangsa ini sehingga tidak semakin sulit keadaan. Barakallahu Kembali ke ayat tadi. Hmm. Sita laut. Sita mahalnya garam. <laughs> ya sekarang naik sih garam. Yang tadinya 500 jadi 1500 sebungkus. Taktanya Bakule lagi susah bikin garam. Padahal banyak kali itu air laut asin. <laughs> susah katanya. Gitu ya? Hmm. Apa tadi ayatnya? Surat Yunus ya. Kembali kepada ayat. Sehingga apabila kalian berjalan di atas laut dan kami jalankan kapal tersebut dengan angin yang baik dan kalian bahagia dengannya. Ja'at harihun asif. Tiba-tiba datang angin kencang. Angin ribut. Rihun asif angin kencang. Iya. Badai kalau bahasa mereka. Datang badai. Wajahumul mauj. Angin kencang itu mendatangkan atas mereka gelombang. Air karena angin bet naik ke atas. Jadi sebuah gelombang. Mingkuli makan, gelombang datang dari segala penjuru depan, belakang, kanan, kiri. Gelombang menggumpal seperti gunung, menghitam. Kayak apa rasanya kira-kira? Wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka menyangka kalau mereka telah diliputi dengan kematian. Ya, mati sudah. Kanan kiri Gelombang depan, belakang, gelombang angin kencang. Mereka menyangka kematian meliputi mereka. Dalam kondisi seperti ini kata Allah da'wullaha mukhlisina lahuddin. Kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas dalam kondisi seperti itu kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Lain anjaitana min hadihi dan jika kami selamatkan jika kamu kami selamatkan min hadihi dari kondisi ini lanakunanna minasyakirin pasti kamu menjadi orang yang bersyukur Seandainya kalian diselamatkan, pasti kalian menjadi orang yang bersyukur. Dalam kondisi gelombang dekat depan kanan belakang menggumpal seperti gunung kok selamat. Sepantasnya kalian bersyukur, namun tidak. Falamma anjahum namun setelah anjahum mereka diselamatkan oleh Allah idahum yabhun fil ard bighairil haq maka mereka tiba-tiba di muka bumi melakukan perkara melampaui batas dari kebenaran surat Yunus 22 sampai 23 barakallahu fik itu tiga surat yang hampir semakna disebutkan dalam Al-Quran sebagai pengingat bagaimana orang jahiliyah dulu ketika mereka dalam kondisi sulit, sempit, kematian mengancam mereka, mereka masih bisa berdoa, Ya Allah, ikhlas. Namun tak kalah selamat dari segala himpitan dan kesulitan Selamat sampai di daratan baru berbuat perkara yang melampaui batas Di antaranya adalah kesyirikan Itulah prakteknya orang jahiliyah dulu Cukup tiga ayat Tiga surat sebagai bukti nyata apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Nah, sekarang kita baca penjelasan asy syeikh Saleh Fauzan. Al-qa'idatu ar-rabi'atu kaidah yang keempat wahyal akhirah dan ini yang terakhir. Ana musriki zamanina bahwa orang musrik zaman kita mereka a'zamu syirkan minal awwalin lebih berat lebih parah praktek kesyirikannya dibandingkan orang jahiliyah alladzi alladzina ba'asa ilaihim Rasulullah orang yang telah diutus di tengah mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasababu fidalik wadih dan sebabnya dalam hal ini jelas. Apa yang menunjukkan orang musyrik zaman dulu berbuat kesyirikan tapi zaman sekarang praktek kesirikannya lebih parah dibandingkan orang jahiliyah yang dulu. Anallah jalla wa ala Allah jalla wa ala mengkhabarkan anal musyrikin al awalin orang musyrik jahiliyah dulu yukhlisun lillah. Mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah idza istadda bihimul amra kalau urusan sempit sulit menghimpit mereka. una kaya Allah, Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Nah, kenang apa? Orang musyrik dahulu tidak mau berdoa kepada Lata Uzamanat. Manat. Kenapa? Li ilmihim. Karena orang jahiliyah tahu annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah karena orang musyrik zaman dulu mengetahui yang bisa menyelamatkan dari kesempitan, kesulitan itu hanya Allah. jadi orang musyrik dulu masih ngerti Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau zaman sekarang ngerti deh siapa? Nyiloro kidul. Hmm. Tanah-tanah hmm. ini bisa subur karena siapa? Dewi Sri. Hmm. Ngertine Dewi Sri, Pak. Laut bisa selam, aman, tenang itu karena Nyiloro Kidul. Itu didoktrin. Sehingga setiap tahun rame-rame memuja dan memuji siapa tadi? Penunggu laut. Rame, Pak. Lebih rame dari daurahnya antum. antum daurah semasjid ini penuh. Eh, itu laut penuh. Muslim. Ya apa tidak? Hah? ya apa Begitu. Ngerti Ngertine yang memberi keselamatan ya nyiloro itu, Masya Allah. Sehingga begitu masuk bulan suro, jimat-jimat dicucek nih. Hmm. Macam-macam prakteknya. Dan itu berlangsung lama. Pada sudah datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada ngaji apa selama ini? Yang dikaji apa selama ini? Kan gitu ya? Oh, pantas. Yang dikaji cuman apa namanya? Eh, hal-hal uh, yang seperti itu. Tidak disentuh prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, dalilnya Eh, kata Syekh Soleh Fauzan membawakan dalil tambahan surat Al-Isra. Nah, ini tambahan ayat yang keempat. Surat Al-Isra 67. Wa idza masakumudurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjahum ilal barri a'radtum وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر dan apabila menimpa kalian kesulitan menghimpit kalian kesulitan di laut tadi sudah diterangkan di laut kayak apa keadaannya dalam ayat-ayat tadi di sini secara umum dan apabila menimpa kalian kesempitan, kesulitan di laut, fil bahar, dhalla man tad'una illa iyyah. Dhalla tersesat orang yang kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah. Orang musyrik yang tersesat berdoa hanya kepada Allah ya illa iya falamma najakum ilal barri a'radtum namun setelah kalian diselamatkan dari laut ke sampai ke lautan ke daratan maka setelah kalian diselamatkan sampai ke daratan a'radtum kalian berpaling yang tadinya berdoanya hanya kepada Allah setelah selamat sekarang berdoanya kepada Lata dan Uzza wa kanal insanu kafura adalah manusia itu memiliki sifat pengingkaran kafur kepada Allah itu yang disebutkan dalam surat Al-Isra 60 tujuh. Juga tadi disebutkan dalam surat Luqman Wa idza khashiyahum mawjun kadzulal da'u Allah mukhlisina lahuddin. Maka apabila gelombang menutup mereka seperti gunung, seperti awan yang menggumpal. Kalian berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas mukhlisina lahudin fid du'a. Berdoa ya Allah, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Yang dipanggil Allah. Masih kelingan Allah. Kalau orang-orang naksab uh, eh, torekot qadiriyah begitu ada gelombang, ya si Abdul Qadir begitu. Yang dipanggil siapa? Syekh Abdul Qadir. Bukan ya Allah. Nah ini masih mending orang eh? Mending orang Jahiliyah si mending Ya Allah ini siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Gitu Parah Falamma najahu ilal barri faminhum muqtasid wa fi ayatin ukhra falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau sudah selamat sampai di darat orang jahiliyah baru berbuat syirik. Kalau sudah aman, tentram, damai, lupa kepada Allah yang dipanggil saat lagi susah. Ya. Itu orang apa? orang jahiliyah. Fal awalun yusrikun firroho. Orang musrik jahiliyah dulu berbuat syirik hanya saat roho longgar, muda, enak keadaan. Mereka berbuat syirik pada saat rokok yad'unal asnam wal asjar wal, wal ahjar mereka berdoa kepada asnam, patung-patung. Al-ahjar, batu-batu, kuburan. Wal asjar, pohon-pohon. Begitu. Kalau zaman sekarang. Lagi susah rezekinya, tanya nomor. Nomor jitu. Kemana pak tanyanya? Kecungkup Hmm. Tidur di kuburan. Mbok dapat apa? Nomor apa? Buntut. <laughs> ya Masya Allah. Lagi susah. Tidur di kuburan. Tambah susah apa enggak? <laughs> Lagi susah, enggak punya uang, enggak punya rezeki dunia, malah tidurnya di atas kuburan. lama susah kan? Tapi Orang sudah dihiasi oleh syaitan. Minta nomor. <laughs> Lewat ngimpi kata mereka. Dapat apa namanya? Bisikan atau wahyu. Eh? Apa ilham? Bukan ilham, bukan wahyu. Apa namanya? Wangsit. Nah, <laughs> dapat wangsit. Siapa yang dimintai? Kuburan. Barakallahu lagi susah itu. Begitu sukses, nah, punya mobil, punya rumah, punya berbagai macam harta, kembali berbuat syirik. Mobilnya dikasih tapel kuda. Men aman dari musibah. Hari itu orang jahiliyah dulu. Ya? Minta kepada penunggu Gunung Kawi biar hartanya terjaga barakallahu fiik kesyirikan menimpa saat susah dan saat senang kalau jahiliyah tidak. amma idza waqafu fi sidda asraq asrafu wa asrafu 'alal halak fa innahum la yad'una sanaman wala sajara wala hajara orang jahiliyah kalau terjatuh kepada kesempitan dan kesulitan terancam dengan kebinasaan mereka tidak berdoa kepada batu tidak berdoa kepada patung tidak berdoa kepada pohon wala ayyi makhluk tidak pula kepada makhluk apapun lalu innamayad'unallaha wahda berdoanya hanya kepada Allah itu orang jahiliyah dulu فإذا كان لا يخلص بالشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى, يدعى غيره في Apabila orang itu tidak bisa ikhlas pada saat eh, minasyada'id kondisi sempit sulit kecuali harus kepada Allah. Maka mengapa bagaimana dia berdoa kepada selain Allah pada saat diberi kemelonggaran? Seharusnya dia berdoa kepada Allah dalam segala keadaan. Amma musriku hadza zaman. Adapun orang yang mempraktekkan kesyirikan pada zaman ini, yakni al-mutaakhirin. Zaman yang akhir, yang akhir ini. Aladina haddatsa fihi musyrika yang terjadi praktek kesyirikan min hadihil umatil muhammadiyah dari umat muhammadiyah ini muhammadiyah itu maksudnya umat yang mengikuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun umat ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna syirkahum maka praktek kesyirikan mereka daimun firraha iwasiddah dalam kondisi senang dalam kondisi susah la yukhlisuna lillah tidak ikhlas berdoa yang kepada Allah illa fi halati siddah bal kullama istadda bihimul amru istadda syirkuhum Bahkan tak kala kondisi semakin berat, sulit, bertambah praktek kesirikannya. Begitu tsunami datang, dikasih sajen setampah. Ya, wah nanti tidak cukup. Benar, datang lagi tsunami. Oh, kemarin sajennya apa? Kurang. Nah, ya sajennya lebih meriah lagi. Setiap rumah bikin sajen. Masak da apa namanya? Masak apa? Labu apa ketewel? <laughs> Nanti masakannya taruh di bawah amben untuk supaya tidak ada tsunami. Yang tadinya Anda mempraktekkan sajen bikin semua sepanjang pantai tadi orang-orang. Katanya supaya lebih aman, lebih banyak, lebih meriah ketika kondisi semakin berat. Kan gitu ya? Ini kapan ini terjadi? Dulu apa sekarang? Baru kemarin. Barakallah. Jadi seperti itu. E, Wanida Uhum lil Hasan wal Husain. Setiap kali kondisi semakin parah, mereka memanggil Hasan, Husain. Ini orang Syiah. Orang Syiah juga mengaku umatnya Nabi. Tapi ketika ditimpa kesempitan, kesulitan, yang dipanggil siapa? ya Hasan, ya Husain, ya Jadal Husaini, hmm, dipanggil. Wa Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Ini yang mengikuti Torekot Qadiriyah. Warifai yang dipanggil adalah Syekh Arifai wa dalik dan selain dari itu masing-masing wilayah beda-beda. Kalau Abdul Qadir di Irak. Tempat yang ada di Irak, Baghdad, negerinya Saddam. Itu kalau di Irak. Kalau di Iran, di Karbala, Hasan dan Hussein. Kan gitu ya. Masing-masing. Kalau di Mesir, Badawi. Padahal Badawi itu dikisahkan orang yang masuk masjid pipis tidak kencing. Dalam kisah. Tapi dianggap syekh wali. Pipis ndak wafik loh. Masuk masjid lagi. Ya, itu Badawi itu, di Mesir. Kalau di wilayah antum siapa misalnya? Hah? Ada di sebuah tempat orang kalau ingin dagangnya laris, ingin eh, nandurnya berhasil, itu setiap malam kemis apa di sana? Ya. di atas sana. Uh, di situ mereka kumpul. Sampai ada orang mudagang, Pak. Dia tanya ke kuncennya, apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu dipanggil sama penghuni kubur ini. Nah, baca dikir. Dikirnya lucu, Pak. <laughs> Mungkin saya pernah sebutkan tuku sing murah adol sing larang tuku sing murah atau sing larang tuku sing murah pikirnya itu terus mau dagang ini di kuburan dipanggil penghuni kuburnya pikirnya itu nah, ini banyak terjadi di tempat-tempat kaum muslimin sehingga dakwah tauhid dakwah yang harus ditegakkan Jangan diem. Wah, yang penting dakwah persatuan. Kalau persatuan di atas syirik nggak mungkin. Karena syirik menyembah kepada selain Allah, tauhid, ikhlas murni ibadah kepada Allah. nggak mungkin dicampur. Maka harus ditegakkan dakwah tauhid. Maka dakwah salafiyah dakwah yang mengedepankan prinsip dakwah tauhid. Persatuan di atas tauhid dan sunnah. Jadi maaf kalau ada yang tersinggung. Ketika dakwah salafiyah menerangkan prinsip syirik dan tauhid, kok dia kena? Nah, maaf. Dakwah memang harus menyinggung dan mengingatkan dan kadang apa menyindir nah, next disindir kerasa kapak Pak diterangkan biar jelas sindir-sindiran dok kadang bingung ya terangkan dengan jelas maka kata Syekh hada Syekhun ma'ruf ini perkara yang ma'ruf semua orang tahu wa yudkaru anhumul ajaib fil bihar disebut-sebut keajaibannya di laut-laut katanya Syekh Abdul Qadir itu pemimpin seluruh para wali kalau kamu ditimpa kesempitan kesulitan panggillah Abdul Qadir jadi begitu di tengah laut ada musibah langsung Syekh Abdul Qadir gitu. ini ma'ruf Namanya Manakib Abdul Qadir. Buku kehebatan-kehebatan keajaiban Abdul Qadir. Yang kadang tidak masuk akal. Sampai malakul maut saja dikejar oleh Abdul Qadir karena gara-gara muridnya itu dimatikan untuk dihidupkan lagi. Oh. Malakul maut kalah. Eh. Sama siapa? Abdul Qadir. Sampai Nabi ketika mau mi'raj katanya suruh tumpakan apa tumpakan? Bancikan punggungnya Abdul Qadir. Saya tanya Pak, Abdul Qadir itu lahirnya kapan, wafatnya kapan? Eh? Syekh Abdul Qadir itu muncul zaman setelah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu jauh ke sini. Kok ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Mekah. <laughs> Suruh banci apanya? Pundaknya mau naik Mi'raj kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini cerita atau dongeng ya? Hah? Lebih tepatnya apa ini? Hah? Dongeng. Ya. Dongeng. Kaya maling kundang. Ya, gara-gara durhaka sama ibu, air susu ibunya itu berubah jadi apa? Telaga. Akhirnya mati tenggelam, jadi batu. <laughs> itu kan apa namanya, Pak? Dongeng. Ada sih Kalau dongeng maka barokallahu fikum tapi hal ini ma'ruf disebarkan di tengah kaum muslimin. Barakallahu fiik. Annahum idza istadda bihimul amru saru yahtafun bi asma'il awliya. Bahwa mereka apabila ditimpa kesempitan yang sangat jadilah berbisik menyebut nama-nama para wali wasolihin orang-orang soleh yastahisun beristihosah bihim kepada mereka dunallah bukan kepada Allah beristighosahnya kepada mereka para wali kepada orang soleh dan diajarkan ke anak-anak kecil anak-anak mau ujian akhir ujian akhir dapat ketika gurunya ngajak kalau kamu ingin nilainya bagus Mari nanti kita ke Kekuburannya siapa? Orang yang paling soleh. Gurunya menyarankan bahwa pensil ya untuk tes. Biasanya pensil khusus ya. ya pensil tertentu. Nanti kamu istighosa setelah itu pensilnya dibawa ditanclep ke di mana? di tanah kuburannya sang wali. Nah itu pensil nanti nggak ujian. Supaya nilainya apa? Bagus. Masya Allah. Ini namanya pendidikan yang keliru. Istighosa itu hanya kepada Allah. Maka kenapa diarahkan orang beristighosah kepada selain Allah? Dalam kondisi hanya mau nyari angka 10. 10 apa 9 kalau di ujian akhir? Yang tertinggi angkanya berapa Pak? 10. Nah, men dapat angka 10. Rela melakukan praktek istighosah kepada selain Allah. Padahal tiap hari mengatakan iya karena butuh, eh? wa kah nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah ya Allah. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Pertolongan itu seharusnya ditujukan langsung kepada Allah. Bukan malah ditanamkan prinsip istighosah kepada selain Allah. Zaman kapan itu ya? Dulu apa sekarang? Nah, dulu ya. Sekarang. Gitu. Maka oleh karena itu li'anna du'at al-batil wa dhalal yaqulun. Karena dai-dai yang mengajak kepada kebatilan Dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ada dainya. Dai. Dai itu pakai hamzah. Dai. Apa pakai hamain? Dai. Kalau dai pakai hamzah maknanya penyakit. Tapi kalau dai pakai ain namanya pengajak. Mungkin pasnya dai aja ya. <laughs> Para pembawa penyakit yang mengajak kepada kesesatan <coughs> yaqulun berkata Nahnu nungkidukum minal bihar mereka mengatakan kami yang menyelamatkan kalian di saat kalian di laut faida sobagum syai kalau ditimpa di laut sesuatu ihtafu berbisiklah. Bisik panggil. Bi asma'ina dengan nama-nama kami para wali. Nungkidukum kami selamatkan kalian. Kama yurwa hada an masyaituruk as-sufiyah. Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab Torekot Sufiyah. Seperti dalam kitab Tobakot Sa'roni. Uh, ah, fafiha ma taqsa'irru minhul julud. Dalam kitab ini kisah para orang-orang sufi ada cerita yang membuat kulit itu merinding. Merinding karena sesatnya. Mima yusamihi karomatil aulia yang mereka namakan dengan karomat para wali. Karomatnya para wali. Anahum yungkiduna minal bihar. Kata mereka para wali bisa menyelamatkan manusia di saat orang di laut. Wa anahu yamudu yadahu ilal bihar. Mereka para wali menjulurkan tangannya ke laut. Wa yahmilul markab kullah. Bisa mengangkat kapal seluruhnya. Wa yuhrijuhu ilal bar. Bisa diangkat ke daratan. Tangannya sepira pak. Eh? wala tatanadda akmamihi ila khairat dalik min turhatihim wa khurafatihim dan selain itu dari khurafat khurafatnya mereka fasirkuhum daim sehingga oleh karena itu mereka berbuat syirik terus menerus wa wasyiddah fahum ahlad minal musyrikin al awalin sehingga mereka lebih parah praktek kesirikannya dibandingkan orang jahiliyah dulu. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Soleh Fauzan kejadian di tengah orang-orang sufi yang mereka sangat mengagumkan dengan para wali-wali yang dianggap sejajar dengan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan manusia tak kala diberi musibah di lautan. Taib. <clears throat> Jam 3. Asar jam berapa Bu Pit? Cukup? Ya Insya Allah cukup. Insya Allah mencukupkan dan selesai kita dari kitab Qawaidul Arba. Walhamdulillah. Semoga apa yang kita baca dari awal sampai akhir dari kitab ulama ini menjadi barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa menerangi diri-diri kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir bila mana ada banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf wa sallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh